Kemarin cintai saudara sama muslim itu dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Man ahabba ayyuzahzaha 'anil Siapa yang ingin diselamatkan dari azab neraka wa yadkhulul jannah dan dia bisa masuk surga faltaqtihi maniyatuhu hendaklah menjemput kematian dia wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir itu yang dijaga masuk surga nanti ya, ketika mati kematian itu datang kita dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian yang kedua wal ya'ti ilan nasi dan dalam dia datang kepada manusia atau bergaul dengan manusia ini yuhibbu ayyuta ilaihi Tidaklah dia mempergauli manusia ini sebagaimana dia senang untuk dipergauli. Ini yang jadi dalil atas pembahasan kita. Hatta yuhibba li aqihi ma yuhibbu li nafsi. Sehingga ia mencintai saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Dalam dia pergauli manusia sebagaimana dia ingin dipergauli. Nah, faedah hadis ini, di siang ketujuh sudah kita terangkan panjang lebar dua kali pertemuan sudah sekarang kita Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah poin-poin yang tersimpul dalam pembahasan hadis tersebut min fawaid hadzal hadis di antara faidah-faidah hadis ini yang pertama jawaz nafyi syai' lintifai kamali bolehnya menafikan sesuatu karena tidak sempurnanya sesuatu tadi. Kemarin sudah diterangkan ini ya. Dari dalil yang mana ini? Karena Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Itu kan pembuangan iman, Pak. Peniadaan iman. Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum tidak beriman salah seorang di antara kalian dihilangkan apa? imannya padahal yang dimaksud apa kemudian orang ini jadi kafir keluar dari Islam? tidak jadi maknanya gitu tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri itu namanya boleh menafikan sesuatu karena terhilangkannya kesempurnaan sesuatu tadi cuman al-kamalu kismani al-kamalu kamala sempurna itu ada dua tidak setiap yang dimakna tidak sempurna berarti yang hilang itu cuma perkara yang sunnah tidak ya kan karena Syekh di sini memaksudkan yang dimaksud sempurnanya iman yang bilang ini sempurna yang wajib bukan sempurna yang mustahab karena sempurna ada dua kamalul wajib wa kamalul mustahab nah semua amal ibadah jawarih kita ini menurut ahli sunnah wal jamaah itu ke penyempurna iman kesempurnaan iman jadi tidak ada loh dalam kalam ahli sunnah wal jamaah mengatakan amal syaratnya iman tidak ada itu istilah baru. Berbeda dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau Khawarij dan Mu'tazilah, amal itu syarat iman. Sehingga kalau orang meninggalkan amal atau menerjang larangan yang itu dimaksudkan amal, kafirlah dia keluar dari Islam. Adapun kalau satu amal tertentu menurut sebagian ulama sebagai syarat sahnya iman yang dimaksud amal jawari mungkin seperti sebagian ulama kita, katakanlah contoh ulama hari ini Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz taala dalam taklik beliau terhadap Fathul Bari tidak salah. Di sana beliau mengatakan ada di antara amal itu yang merupakan syarat sahnya iman, semisal salat. Salat fardu yang lima waktu itu bagi para ulama kita yang menguatkan bahwa orang yang meninggalkan sholat kafir mutlakon berarti sholat adalah syarat sahnya iman tapi kalau dimutlakan amal ini syarat sahnya iman itu bukan perkataan ahli sunnah ini dibedakan bukan berarti ahli sunnah membuang amal tidak karena itu tadi kita terangkan bahwa al kamalu kamalan kamal itu ada dua sempurna itu ada dua sempurna yang wajib dan sempurna yang mustahab. Berarti yang wajibnya wajib, yang mustahabnya yang mustahab. Karena iman bertali sunnah itu apa sih? Qaulun wa amalu. Ini asal iman. Ya. Nah asal iman ini tidak mengenal kekurangan. Kalau kurang batal imannya. Itu asal namanya. Qaulun. Yang dimaksud qaulul qalbi penetapan hati, pembenarannya dan seterusnya itu kaulul kaulul kalbi, ucapan hati. mengikarkan tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Mengikrarkan beriman terhadap hari akhir dalam hatinya ikrar. Itu namanya ucapan hati. Ini nggak boleh mengenal kekurangan. Kalau sampai ini kurang, hilang satu saja, berarti dia munafik. Batal iman, iman. Jelas sudah ya? Kemudian yang dimaksud kaul yang kedua kan iman kaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Ucapan hati yang pertama, yang kedua apa? Kaulun lisan, ucapan lisan. Yang dimaksud dengan ucapan lisan itu apa? an bisa bi Islam, mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. ashadu an la ilaha illallah <clears throat> wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini boleh kurang bagi yang mampu. Jadi orang meyakini dia mampu mengucapkan kok tidak mau mengucapkan. Muslim bukan muslim. Bukan. Enggak beriman. Ini yang tidak mengenal apa? Pengurangan. Ya. Kemudian al-amal. Jadi maksud amalul qalbi. Ini enggak boleh mengurangi mengalami apa? kekurangan. Ya. Kemudian amalul jawari sesuai dengan perinciannya masing-masing. Kan itu Rasulullah SAW menerangkan dalam hadis masalah iman. al iman bid'un wa sittuna wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih daripada 70 cabang. Faala yang paling tingginya qaulul la ilaha illallah tauhid uluhiyah itu yang paling tinggi. Ya. Wa adna imatatul adza anit Yang paling rendahnya cabang keimanan itu apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan manusia. Labang dari menyingkirkan gangguan di jalan manusia ini tentu ada cabang pelanggarannya yang selevel dengan dia. Dan ada cabang kekufuran yang selevel dengan qaulu la ilaha illallah. Nah kalau dia memiliki tauhid, tidak terbatalkan iman seseorang dari tauhid yang dia miliki tadi sebelum dia melakukan amalan yang membatalkan tauhidnya. Nah, seperti itu kan itu dalam ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika limay Nah, pemahaman masalah iman itu penting. Ya. Sehingga kalam-kalam yang menuduh ahli sunnah murji'ah misalkan hari ini atau sahabat murji'ah atau sahali hasan murji'ah atau yang lainnya yang biasa diusung oleh orang-orang hasmi yang sebentar lagi mau dibedah bukunya itu nah itu hati-hati dalam buku itu fatwa nanti tentang yaitu nanti akan mencerca dakwah salafiyah ya paling enggak nanti dipojokkan dituduh dengan murjiah cuman karena ya itu tadi masalah al-hukm bi ghairi ma anzalallah karena itu hati-hati ya banyak hari ini orang mengatakan di atas manhaj salah tetapi justru menguliti sedikit demi sedikit ya nah itu iman itu asal iman Adapun amal jawar sekian banyaknya dari qaulul la ilaha illallah sampai imatatul ada anit itu diperinci. Mana yang merupakan aslul iman, ya kan? Dan mana yang itu merupakan kamalul iman dalam arti wajib dan juga mustahab. Karena itu penafian di sini. La min tidak beriman dibawa kepada tidak sempurna imannya. Tapi kesempurnaan yang wajib. Sekarang orang tidak mencintai saudara yang sama muslim Berdosa atau berdosa dia? Berdosa nggak berdosa? Berdosa. Hal itu menunjukkan bahwa perangai mencintai saudara sama muslim itu adalah perangai yang wajib, keiman yang wa, wajib, bukan mustahab. Dan itu sudah diulang dalam apa, dalam kitab oleh Syekhul Islam untuk menegaskan masalah itu. Gambar yang sudah kita nukilkan di dalamnya. Jadi kalau ada dalil dari Al-Quran atau hadis yang sahih, Kok menafikan, meniadakan sesuatu, apa itu iman, apa, apa itu sholat, atau apa jamaah, atau dan seterusnya, berarti sesuatu yang ditiadakan itu, baik lawannya atau penetapannya, itu hukumnya wajib. Seperti kemarin saya contohkan, hadis, yang juga oleh Imam Ahmad, eh? Man sami'an nidah falam yakti, fala sholat lahu illa min Barang siapa yang mendengar azan lalu tidak menyambut jawaban azan tadi, tidak ada sholat. Coba dinafikan sholat. Enggak ada sholat baginya, kecuali kalau punya udur. Kata Syekhul Islam berarti membalik dari penafian sholat tadi hukumnya wa wajib. Yaitu apa? Mendatangi azan sholat jamaah. Itu wajib. Cuma kewajiban ini bertingkat-tingkat para ulama memberikan pengertian. Dalam madhab zahiriyah tidak sah seorang laki-laki sholat sendirian tanpa sholat berjamaah kalau dia tidak punya udur. Tidak sah. Bahkan tidak disebutkan udurnya. Pokoknya tahunya nama laki-laki itu sholat berjamaah. Kan itu madhab zahiri. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Hazm al-Andalusi Ta'ala. Sholat jamaah bagi laki-laki itu syarat sahnya sholat. Jadi kalau sholat syaratnya nggak terpenuhi, sah apa nggak sah? Tidak sah. Lah syaratnya diantaranya apa? Berjamaah. Itu. Karena apa? Nabi mengatakan tidak ada sholat baginya. Demikian juga yang dikuatkan oleh Syekh Islam Timia Rahmatullah. Beliau menguatkan pendapat seorang laki-laki yang sholat sendirian tanpa ada udur yang syar'i dihukumi belum sholat. Ulangi lagi. nah. nah pendapat yang ketiga mengatakan Salat berjamaah itu wajib. Cuman kewajiban ini tidak sampai kepada derajat syarat karena ada dalil yang lain. Karena Nabi masih mengakui sahnya salat sendirian. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi sab'in wa isrina darajah. Salat secara berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian 27 derajat. Berarti salat sendirian masih sah atau tidak sah? Sah. Dan ini yang dikuatkan oleh eh, apa? Banyak dari ulama, diantaranya Syekh Albani taala yang berterangkan ketika mengomentari kalamnya Syekh Islam dalam kitab beliau yang sangat bagus, Tamamul Minnah. Beliau mengatakan seorang laki-laki yang sholat sendirian, tidak berjamaah bersama jamaah kaum muslimin, sholat jamaah, sholat fardu, maka dia sah sholatnya bersama itu dia berdosa. Dan dalil-dalil yang lain begitu banyak. Ya, kemudian madhab yang mengatakan ya di sana Salat jamaah itu fardu kifayah. Salat jamaah itu sunnah ada, Salat jamaah itu adalah mustahab biasa dan seterusnya. Ya, nah itu contoh. Atau juga seperti hadis Nabi SAW yang mengatakan la salata, tidak ada sholat." Dinafikan dong. Tapi wajib itu. Liman sholla khalfa munfaridan. Enggak ada sholat bagi orang yang sholat di belakang sholat sendirian. Itu pendapat yang paling kuat tidak sah sholat orang tersebut. Tidak sah. Di sholat jamaah. Dia milik sendirian. Dan sendirian di pojok sana. Itu nggak sah itu dengan hadis ini. Karena Nabi mengatakan nggak ada sholat. Kalau sah bukan ditiadakan. Sesuatu itu kalau sudah diterima ya nggak dia tiadakan. Kalau sudah cukup apa itu. Nah bagaimana sekarang kalau masuk masjid, sob depan sudah penuh, tinggal sendirian Habis itu ulama banyak mencari solusi itu. Ada yang mengatakan sholat bersama imamnya. Maju ke depan dia ciri imamnya. Gitu. Nah, ini berdalil dengan kisah Rasulullah dan Abu Bakar. Ketika Rasul sakit, salam, kan Nabi suruh imamnya Abu Bakar gitu Nah ketika itu Rasul agak ringan, datanglah Rasul salam ke masjid. Abu Bakar mendengar isyarah Rasul datang ini, maka dia mundur. Karena dia nggak mampu mengimami kalau Rasulullah SAW itu ada gitu. Akhirnya Rasul mengisyaratkan tetap di sunnah Nabi Abu Bakar gak mau, Rasulullah jadi Abu Bakar bermakmum dengan Nabi, belakangnya bermakmum dengan siapa? Abu Bakar. Itu ya namanya solusi supaya bagaimana. Tapi dari ini semua yang paling akrab ila ila paling dekat kepada kebenaran adalah kembali kepada ayat Allah. Fattaqullaha mas tetap lakukan ketaatan itu semampu kalian jadi orang semacam itu tidak dihitung berjamaah dari secara perbuatannya tapi mendapatkan fadilahnya dengan niat yang dia inginkan di sholat sendirian dia nggak jamaah jamaah itu bersama soh itu contoh-contoh penafian ya nah jelas ya jadi makna sempurna nanti jangan dipahami salah ya Wah semua amal ini penyempurna iman. Oh, itulah pemahaman ilmu jiahnya. Iya. Kesempurnaan iman itu ada dua. Ada kesempurnaan yang wajib, ada kesempurnaan yang mustahab. Wajibnya wajib, mustahabnya mustahab. Adapun amal ini syarat atau tidak syarat sahnya iman itu kepada perincian apa jenis dan apa ya e, poin amal tersebut per personnya amal itu seperti sholat, zakat dan seterusnya itu ahli sunnah berselisih. Eh, nah, tapi kalau dimutlakan amal adalah syarat sahnya iman, bukan perkataan ahli sunnah. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, ini malah pokok ini. Kalau kita salah dalam iman ini, harus salah pula kita seluruhnya. Kalau orang sudah bersalah dalam masalah iman, berarti dia keluar dari ahli sunnah. Sekalipun dia seribu kali mengatakan saya ahli sunnah. Nah, karena ini usul Nah, kalau cuma salah ambil duit apa nggak ambil duit, nah itu ringan masalahnya. Itu urusan ringan. Tapi kalau sudah salah masalah iman, ini kaitannya dia masih terruang lingkup dalam ahli sunnah atau sudah terperosok kepada khawarij, mu'tazilah atau mur murji'ah. Ya, nah. Baik. Tahu lagi faedah yang pertama dan ini faedah yang sangat agung. Jadi boleh menafikan sesuatu karena hilangnya kesempurnaan. Ya, Berdasarkan hadis Nabi SAW, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li Sebagaimana juga hadis Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam kitabul adab, Rasulullah SAW menyatakan, La yu'minu, tidak beriman, man, seseorang, la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yang tetangganya itu nggak aman dari gangguannya. Nggak beriman. Tidak sempurna imannya. Berarti seorang bertetangga itu wajib menjaga kepentingan tetangganya. Sampai kalau kita bicara perkataan ulama itu Masya Allah. Kita mau bakar sampah saja. Itu harus memperhatikan tetangga kita. Mau bikin rumah itu memperhatikan <laughs> tetangga kita. Di sana digambarkan ulama ada Misalkan seorang mau bikin rumah lantainya lebih dari satu ke atas bertingkat gitu loh. Dia harus memperhatikan tetangganya posisi tetangga ini. Karena barangkali dia pasang jendela di situ. Kalau dia buka jendela bisa menampakkan aurat tetangganya. Yang dimaksud aurat bukan karena lepas baju saja. Lah. Namanya rumah itu aurat. Barangkali di rumah itu ada yang tidak layak dilihat atau kegiatan aktivitas terganggu dengan itu. Nah ini nggak boleh dia memaksakan diri. Ini kan tanah saya. Yang pentingan duit saya. Sekarang ini zaman hak asasi manusia. Lo nggak boleh. Islam mengatur ada ber ya mau sampai masak aja tak masak masakan kita enak sekarang bau tetangga kita ini apa ajaran Islam perbanyak kuahnya antar sebagian ke mereka jangan cuma bagian cium tok perut keroncongan tapi nggak pernah menikmati apa yang dibau tadi Ya, coba Islam mengatur demikian indahnya yang pergaulan muamalah itu jadi tidak dianggap beriman seorang yang tidak aman tetangganya dari gangguan-gangguannya. Baik dari ucapan kita, dari perbuatan kita, dari mungkin batas tanah. Kadang-kadang batas tanah itu maju-maju begitu, mengambil punya tetangga. Satu senti, dua senti terus, sepuluh tahun jadi dua meter misalkan. Nah, itu diancam besar oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul. Ya, nah. Kemudian beliau menyatakan, "Wa min al-amsilati ala nafsi syai' lintifa'i kamalihi." Dan di antara contoh-contoh penafian peniadaan sesuatu karena tidak sempurnanya qaulun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la salata bi hadratit ta'am. Beliau memberikan contoh yang lain. Tidak ada salat ketika sudah dihidangkan makanan. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Idza quddimal asya wa uqimat al isa faqaddimul Asa minal isya atau kama qala Nabi kalau sudah dihidangkan makan malam kok kita mendengar ditegakkan sholat isya dahulukan makan daripada sholat itu hadis Nabi sallallahu itu sebagai penjelas hadis Nabi apa? La salat bi hadratit ta'am. Tidak ada sholat ketika dihadirkan makanan. Di sini Syekh Wallahu alam bisawab. Beliau menguatkan tidak ada salat, tidak sempurna salatnya. Di sana ada tiga pendapat itu. Dan ini madhab jumhur. Tidak sempurna salatnya itu madhab jumhur. Jadi beliau mengikuti madhab jumhur ada Adapun madhab yang pilih oleh Syekh Islam Taimiyah, asalnya penafian adalah suatu yang yang pokok, yang wajib, yang harus. Maka Syekh Islam memilih kalau dihidangkan makan, lalu orang itu mendahulukan sholat daripada makan, padahal dia butuh kepada makanan, tidak sah sholat. Karena kalau cukup, nggak mungkin dikatakan tidak ada. Dan itu pendapat yang rajin, insya Allah. Itu pendapat yang kuat. Nah, kalau dohiri, lebih, apalagi, lebih apa? Seklek lagi, katakanlah begitu ya karena mazahir itu kadang-kadang pakai terjemahan lafaz tapi makna yang terkandung ya kadang di antara kritikan ulama itu kadang-kadang apa eh, maqasidus syar'inya itu nggak kena. Maksud syar'i di balik lafaz itu kadang-kadang nggak -kadang di, diperhatikan. Yang penting Kak Nabi bilang begini ya begini dan titik. Jadi kadang-kadang malah rohnya lafaz itu nggak ada. Itu di antara kritikan ulama kepada mazhab Zahabi. Nah kalau dohir memahami hadis tadi, tidak ada sholat ketika dihidangkan makan, ya sudah nggak sah sholatnya. Baik dia butuh makan atau kenyang, pokoknya kalau nggak makan dulu nggak sah sholatnya. Nah, karena apa? Nabi mengatakan pokoknya mutlak tidak ada sholat ketika dihidangkan makan. Karena itu Allah alam yang main يطمئن bi yang ah, tumaninah dalam hal ini saya tulis Islam namanya Nabi mengatakan dihidangkan makan itu kalau orang butuh makan. Nah, kalau nggak butuh makan. Padahal di sana juga ada larangan yang lain. Sudah kenyang makan, boleh nggak boleh? Nggak boleh. Nah, berarti yang benar ya Allah salat. Kalau madhab jumhur sebagaimana ikutkan Syekh, salatnya sah tapi tidak sempurna. Kalau saya Islam tidak sah kalau orang itu butuh kepada apa? Makan. Jadi pas memang butuh makan, dihidangkan makan, adzan maghrib. Ya makan kalau selesai silahkan sholat. Tapi kalau di sana sudah komat ini baru separuh katakanlah selesaikan. Itu Syekh Ibn Bas taala ketika mengomentari hadis ini dalam Fathul Bari taklik beliau beliau mengatakan ini salah satu udur seorang untuk tidak hadir dalam jamaah. Bersama beliau menguatkan pendapat laki-laki hadir dalam jamaah wajib tapi kalau dihidangkan makan ketika ditegakkan jamaah, itu udur untuk tidak mendatanginya. Nah, tidak ada yang membatalkan yang wajib kecuali yang wajib. Berarti makan pada saat itu harus dilakukan, harus dikedepankan. Nah, itu indahnya agama ini kadang-kadang ya. Nah, baik. Jadi Allah alam itu pendapat Syekh seperti itu tentang masalah penafian. Tapi yang jelas kaidahnya. Kalau seorang itu melakukan perbuatan dihukumi cukup secara syar'i, tidak mungkin dikatakan tidak ada kalau seorang itu sudah melakukan iman yang wajib, nggak mungkin dikatakan tidak beriman. Kalau seorang sudah melakukan sholat secara cukup, nggak mungkin dikatakan kamu belum sholat, nggak boleh. Kenapa? Kalau cuman kurang yang sunnah atau yang mustahab kok dikatakan belum atau tidak, maka ini bisa sah dilakukan untuk seluruh manusia, hatta para tabiin, tabiut tabiin. Karena tidak ada orang yang bisa melakukan sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah SAW dan tidak ada seorang yang bisa melakukan amal ibadah sebagaimana sempurnanya ibadah Rasulullah SAW. Lah kalau kurang sedikit berat dikatakan tidak, berarti sudah. Paling yang diistisnakan cuma Rasul dan para sahabatnya. Itu pun nggak bisa secara keseluruhan. Itu benarnya apa yang dikatakan Syekhul Islam. Kalau dikatakan tidak ada sholat atau tidak ada iman, yang dimaksud adalah kewajiban iman yang wajib itu sampai derajat kita mencintai saudara kita ini sebagaimana apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Kalau belum berarti kita masih kurang. Dan sulit itu. Nanti kan dijelaskan oleh Syekh. Baik, itu kaidah yang pertama. Dan tadi sudah kita jelaskan masalah iman. Iman menurut ahli sunnah wal jamaah qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Yazid itu semua boleh, tapi kalau yankus asal iman nggak boleh kurang. Di antara contoh as amalul qalbi itu adalah al-qabul, menerima. Ya. Membenarkan. Itu amalul qalbi. Lah kalau orang ragu-ragu. Ini nggak boleh deh orang. Kita ini membenarkan akan adanya surga dan neraka. Nah, yakin. Sekalipun itu ilmu yakin. Ilmu yakin. Karena kita belum melihat surga dan neraka itu bahkan bisa dikatakan ainul yakin dalam satu jusnya. sebagaimana Nabi SAW mengatakan ketika panas terik siang hari itu kata Nabi SAW idha staddal harru fa'abridu kalau panas itu demikian teriknya tunggu sampai dingin kalian sholat di sholat duhur pada masa Nabi itu kan itu kalau panasnya sangat diagak dimundurkan gitu sampai dingin. Tapi dengan syarat tidak keluar waktu. Dingin betul, ya maghrib. Nah kalau di Mamlakah sana, di Saudi Arabia katakanlah, dulu, nggak tahu sekarang barangkali banyak alat modern yang itu kalau panas misalkan jam segitu panas begitu ya itu sekalipun matahari sudah condong yang mestinya tempat kita sudah mulai sejuk di sana belum kadang-kadang kenapa Eh, penyimpanan panas di batu pasir itu begitu awetnya sehingga para sahabat itu sudah menunda sholat duhur tadi untuk menunggu dingin masih tidak kuat untuk sujud sehingga dialasi dengan sorban-sorban mereka datil haram Lalu Rasulullah SAW mengatakan apa? Ida stadal aru fa abridu fa inna siddatal harri min faiqi jahannam. Karena terik yang sangat panas, panas yang kita rasakan di dunia itu, itu bagian daripada uap jahannam. Jadi kalau siang itu panas betul. Itu bagian dari uap jahannam. Masih seperti itu. Berarti minimal kita sudah ainul yakin ya, sudah merasakan dikit-dikit gitu. Tapi jangan sampai itu sebagai persiapan, jangan ya. Itu sebagai ibrah bagi kita. Ya, panas di dunia yang baru uapnya entah berapa jusnya persennya itu sudah kita masya Allah. Apalagi kalau itu lama, sehingga masalah kalau terjadi kebakaran itu kadang-kadang kan kalau sudah diberi kering oleh Allah katakanlah 4-5 bulan ya di daerah-daerah rerumputan yang kering itu biasa mudah sekali terbakar kadang-kadang bara api yang kecil yang kadang-kadang kalau masa sekarang ini nggak apa-apa biar disulut-sulutkan nggak nyala tapi itu bisa saja dengan kehendak Allah sehingga hutan terkuat. itu baru di dunia itu sebagai ibrah bagaimana lagi kalau seorang diadab di dalam neraka sedangkan digambarkan dalam hadis itu batu yang begitu besar itu kalau dimasukkan ke dalam jahanam itu 70 ribu tahun melayang belum sampai dasar jadi seperti itu apa azab Allah subhanahu wa ta'ala ya. nah jadi itu apa kita sudah merasakan ainul yakin kata ya bagian ya baik hijan inna syiddatal harri min faihi jahannam jadi iman itu perlu kita pelihara dan kita pahami cara memeliharanya kita ini kadang-kadang nggak -kadang berpemahaman murjiah naudzubillah lah ya jangan tapi kadang-kadang dalam praktek muncullah rojak yang berlebihan. Nanti rojak yang berlebihan Orang tertipu dengan sifat Rahman dan Rahim Allah. Allah itu maha mengampuni, Allah maha memberi rahmat. Dengan tertipu itu tadi, akhirnya dia bebas melakukan apa? Kemaksiatan. Nah, seperti ini. Padahal kalau kita melihat Al-Quran, sehabis Allah menghabarkan tentang orang yang beriman dan rahmat Allah kepada mereka, pasti Allah menghabarkan tentang orang-orang yang kufur kepada Allah dan adab Allah yang begitu pedih. Setelah mengabarkan tentang adanya rahmat, Allah mengabarkan adanya adab. Setelah mengabarkan adanya adab, Allah mengabarkan adanya apa? Rahmat. Itu untuk mendidik kita supaya kita bisa seimbang antara rojak kita dan khauf kita kepada Allah. Jadi jangan tertipu kita baca Quran jangan malah tertipu. Ya. Jadi madhab kita benci, tapi kadang-kadang dalam perasaan kita praktekkan. Itu yang biasa menunda-nunda taubat, akhirnya hati ini menjadi gersang, hambar, maksiat biasa. Ya itu tadi. Karena itu mari kita berupaya kalau kita ini terperosok dalam satu maksiat segera kita sadari dan kita taubati. Karena kalau terulang kecilnya maksiat kalau terulang itu bisa membunuh khasyah kita kepada Allah. Kalau khasyah kepada Allah itu sudah mati, ya sudah. Ghaflah, lalai, Padahal kemarin sudah kita kisahkan kalau kita ini baca tentang sahabat kita ini masih tergolong orang-orang yang lalai. Karena itu di doa Rasulullah SAW, Allahumma qsim lana min khasyatika ma takulu bihi bain wa baina ma'asik. Ya Allah, aku meminta rasa takutku kepadamu yang itu bisa menghalangi aku dari bermaksiat kepadamu. Yang bisa menghalangi hamba bermaksiat kepadamu itu cuma satu, apa itu? Khosyatullah. takut kepada Allah. Berarti ahli maksiat itu khosyahnya ya hampir habis. Yang kuat adalah pengharapan. Nah, di antara doa Nabi yang lain, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wa Ya Allah, aku memohon kepadamu rasa takutku kepadamu baik dalam keadaan sendirian tidak dilihat orang gaib ataupun disaksikan manusia. Nah, manusia ini perlu mendidik diri. Kita harus mengakui, kita ini kalau bersama saudara kita, ya kita ini tampil bagus, katakanlah begitu kan? Tapi kalau sendiri nih ya, sendiri, gak ada yang lihat, kadang-kadang lupa bahwa Allah itu hidup melihat kita saat itu. Itu loh, Jangan kita ini dalam bermuamalah dengan Allah memiliki sifat orang-orang munafikin dan orang-orang kufar la antum asaddu rahbatan fi sudurihim minallah mereka itu lebih mengkhawatirkan perhatian manusia daripada perhatian siapa? Allah. Nah, itu orang munafik. Orang munafik itu kalau nggak ada yang ngawasi, nggak jumatan, nggak sholat. Paling. Tapi karena ada sahabat, ada Rasulullah SAW berangkat jumatan, berangkat sholat jamaah, berangkat jihad. Jihad itu Nah, itu digambarkan dalam Al-Quran seperti digiring kepada kematian mereka itu. Tapi ya terpaksa harus berangkat. Namanya nggak berbekal dalam dirinya. Nah, itu nah. Itu pentingnya kita mengenal iman. Karena orang nggak mengerti rukun imannya ini, rukun dalam makna iman, seperti iman itu ucapan dan perbuatan. Yang dimaksud ucapan ini, perbuatan itu ini. Bertambah karena taat kepada Allah, berkurang karena bermaksud kepada Allah. Kalau nggak paham itu bagaimana kaidah sunnah, nah dikhawatirkan tergelincir masalah iman. Karena masalah iman sekarang ini ditarik, apa di seolah diberita hangatkan untuk menghantam dakwah salafiyah. Padahal justru dakwah salafiyah inilah yang menyuguhkan ke tengah umat bagaimana pemahaman iman yang benar. Sehingga manusia itu nggak gampang-gampang mengeluarkan orang dari Islam dan iman sekedar karena perbuatan yang dilihatnya. Asani, faedah yang kedua. Dan ini menunjukkan pemahaman Syekh terhadap penafian tadi yang dimaksud kamal sempurna oleh Syekh itu kamalul wajib karena itu beliau mengatakan apa? Wujubu mahabbatil mar'i li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Wajibnya seorang itu mencintai untuk diri saudaranya sebagaimana apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Beliau mengatakan wajib. Berarti kamal, sempurna yang di depan la yu'minu ahadukum kata beliau adalah kamalul iman, yaitu adalah kamal ya wajib. Beliau sebagaimana yang katakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi mencintai seorang terhadap saudaranya sama muslim, apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri itu hukumnya apa? Wajib. Mari kita didik diri kita. Sifat egois diminimalkan. Solidaritas atau ukhuwah, tuntutan ukhuwah itu mari kita kedepankan. Ya. Sehingga para sahabat itu bisa mendahulukan saudaranya sama Islam daripada saudara kerabat karena pertaliannya yang lebih erat. Kenapa ini diperhatikan oleh Nabi? Karena kalau ini terwujud, Islam itu kuat. Lihat indahnya kehidupan para sahabat itu, Masya Allah. Sampai dikatakan Nabi, cinta yang semacam ini, itu bisa naik sebagai puncak keimanan. Nabi SAW mengatakan, dalam hadis yang sahih, taku'ur al iman al-hubbu filah wal-bukdu filah paling kokohnya tali keimanan, tali iman yang paling kuat. Itu apa? Bercinta karena Allah, membenci karena Allah. Dan itu perlu pendidikan, perlu tarbiyah, perlu kita giring karena manusia itu diberi oleh Allah dalam dirinya hawa nafsu. Karena berkali-kali saya ingatkan untuk diri saya sendiri dan antum semuanya, mari kita ini belajar jujur dalam beragama itu penting jujur. Manhat ahli sunnah itu jelas sebenarnya. Mari kita jujur dalam menjalin. Yang berdakwah, mari berdakwah kepada sabilillah, bukan sabili nafsi, bukan jalan dirinya. Ketika mengingatkan seorang sipulan berbahaya, itu karena agama Allah dan karena masalah kaum muslimin, bukan karena seorang itu bertengkar sama dirinya urusan dunia. Jangan. Kita ini sangat malu mestinya kepada Allah kalau sampai memasukkan diri kita yang belum ada apa-apanya ini bagian dari agama Allah. Sehingga urusan kita seolah-olah urusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membenci saya berarti membenci Allah dan Rasulnya dan membenci manhaj salaf. Siapa yang suka sama saya berarti mencintai Allah, mencintai Rasul dan mencintai manhaj salaf. Enggak, siapa diri kita ini? Kita kan nggak pernah menjumpai para sahabat melakukan seperti itu. Nggak pernah. Nah, itu yang perlu kita cegah. Kemarin sudah kita katakan bahwa hari ini atau mungkin kemarin dan besok Allah alam disolat mudah-mudahan Allah segera memberikan pertolongannya. Ukhuwah itu sangat mudah dirusak. Itu ketika tersebar apa? Kebodohan. Ambisi-ambisi hawa nafsu itu Masya Allah. Ya kan? Seolah-olah dibungkus dengan agama, dibungkus dengan apa keikhlasan bernasehat ini sebagai tanggung jawab saya, kewajiban saya menasihati saudara saya. Padahal nasihat itu merusak dua orang yang bersaudara. Nah, kalau Allah Rasulullah SAW mengatakan tidak beriman orang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, bagaimana lagi perbuatan orang yang merusak cinta tersebut? Karena itu hadir. Sadari bahwa fitnah yang namanya subhan ya mungkin hari ini banyak lontaran-lontaran dengan kalimat al-wala wal bara atau kalimat katakanlah ini lainnya tahdir wal hajar atau kalimat ini adalah bagian dari iman atau dan seterusnya. Ya semua orang bisa bicara itu kita teliti. Dengan ilmu kita ini selamat. Bismillah. Kan seperti itu. Nah, jadi wajib kita cintai saudara kita. Kita rakit ukhuwah. Lah kalau misalkan anak dengan antum itu sudah fix saling apa mensikoi saling percaya itu jangan mudah diretakkan pokoknya mahal ibaratnya sampai kayak apapun berita adanya itu belum bisa saya ambil sehingga betul-betul nyata dengan hakul yakin katakanlah karena di dunia bahwa hal itu baru bisa digunakan untuk bijakan. dan itu seorang alim kita mewasiatkan yang kalim itu sering saya sampaikan <clears throat> dikala iman lemah hari ini iman kuat apa lemah sih lemah dengan bukti kaum muslimin jadi hina di muka bumi ini. Ya kan? Orang kafir dengan oh, leluasanya mencoret-coret dunia ini semaunya. Tangkap si fulan, berangkat semua yang nangkap muslim. Nah, begitu kan? Aliman lemah. Ilmu sedikit dan ini tanda-tanda akhir zaman. dan harul jahl. Oh, kasur al-jahl, banyak kebodohan. Karena mayoritas kaum muslimin itu nggak belajar. Bukan saya kata nggak sekolah, loh. tidak belajar. Sekolah sih sekolah, tapi nggak belajar. Ya, sampai kita kan kadang-kadang ngelus dada. Datang santren umur 20, 22 tahun, 23, 27. Baca ikro aja belum. Dari mana dia belajar? Sekolah, bahkan punya gelar. Muslim, Namanya bagus, kok nggak bisa baca Quran sampai umur sekian? Apa nggak ada TPA? Nah, ini gitu saudara. Masya Allah. Itu kenyataan yang memperhatinkan kita loh, kaum muslimin. Lah kalau orang sudah seperti itu, yaitu jadi makanan fitnah itu tadi. Mudah domba kepingkan. Jangankan menyentuh ilmu, pintu saja tidak pernah dia senggol. Masya Allah. Kenyataan ilmu sedikit akan sangat lemah ilmu banyak bodoh karena mayoritas kaum muslimin tidak belajar tidak membaca kalau tak belajar dan membaca tidak mau memahami atau mungkin sulit memahami apa yang dibaca dan didengar nah, nah kalau dibanding kesemangatan pelabel ilmi kita dengan salah satu umat jauh ya kan kalau dulu dur-dur dunia itu minimal mau cari satu hadis disiapkan bekalnya udah tidak lagi udur saya oh itu ntar lagi nyemprot enggak berangkat cuman mau cari satu hadis saya katakan cuman dibanding kalau banyak tapi satu hadis pun mulia ya. itu dikerjakan sehingga ilmu mereka yang ungkapannya sedikit tapi berkahnya merata sampai kita hari ini coba kalau kita lihat kitab ulama terdahulu itu lebih tipis loh daripada kitab ulama hari ini karena ulama hari ini harus kerja keras. Kenapa? Umatnya ini kalau nggak dijelaskan cara mendetil, nggak paham. Kadang satu kitab sudah disarah, sarah itu penjelasan ya. Sarah ini masih butuh sarah lagi. Nah ini kenyataan. Masya Allah. Dulu zaman saya Muhammad Tamimi Ta'ala, usul salah samatan cukup. Ya itu yang disebarkan kemana-mana ngaji, baca itu, orang baca itu paham. Tapi lambat laun sekarang muncul syarah, usul salah sekian banyak Itu menunjukkan kaum muslimin begitu butuh terhadap penjelasan yang sangat sederhana dan terperinci. Bersama itu pun kadang-kadang ogah-ogah. Ya nggak tahu lah kita ukur diri kita lah ya. Nah kalau orang Islam dalam keadaan ilmu sudah minimal, tapi keinginan untuk cari ilmu itu juga lebih minimal daripada ilmunya, nah itu tadi mudah terfitnah. Kadang-kadang kita ini tertipu senangnya jadi pengamat. Pengamat itu bukan pelaku loh ya. Nah, kalau mengamati ilakon manusia itu mudah. Nah, kalau pengamat politik ya itulah memang dunianya. Lah sekarang masa orang masalah agama ini ada pengamatnya? Enggak ada. Pengamat pemeratekan manhajus salaf, misalkan begitu. Nah, siapa mengangkat dia jadi pengamat? Gitu ya. Ketika iman lemah, ilmu sedikit, akhlak. Belum lagi bicara akhlak. Lihat akhlak kaum muslimin. Cari orang yang amanah hari ini Masya Allah sulitnya. Ya kan? Sulit sekali hari ini orang cari Muslim nggak kita nggak usah bicara orang kafir. Bahkan kadang-kadang orang Muslim itu lebih percaya muamalah dengan orang kafir. Oh kan aneh gitu. Saya kalau hitungan sama Cina aja lah. Jujur orang Cina. Coba ini kalimat ini kan memprihatinkan sekali. Nah itu ya. Ketika ilmu sedikit, iman lemah, akhlak sudah begitu runtuh sampai pada titik yang sangat fatal. Maka apa kata ulama tadi? Yajibu tasadduqu fi kulli Segala kabar yang ada itu wajib untuk dicari kejelasannya dengan sesungguh-sungguhnya. Sedang ini ditinggalkan wasiat. Ada kabar langsung jadikan dalil. Padahal kabar itu bukan dalil. Kecuali kabar dari alam Rasul. Akhirnya terjadilah fitnah. Ya. Semua orang ingin masyhur. Semua orang ingin dikenal. Sekarang mudah-mudah bersumpah, mudah-mudah memberikan persaksian. Ah, Masalah itu fitnah. Dan Nabi SAW kan mengatakan begitu. Setelah mengatakan tiga kurun yang adalah khairun nasi korni, sebaik-baik kurun manusia itu pada kurun itu. ladina yalunahum, kemudian orang yang setelah mereka para tabi'in, sumal ladina yalunahum, kemudian tabi'ut tabi'in, apa kata Nabi? Kemudian datang setelah mereka kaum yang bersaksi sebelum diminta untuk menjadi saksi. Daftar, saya saksinya. Enggak ngerti apa-apa jadi saksi. Kemudian apa? Wayahlifu, mereka bersumpah sebelum apa? Istahlah, sebelum diminta untuk ber bersumpah. Dikit-dikit wallahi, dikit-dikit wallahi, dikit-dikit wallahi. Enggak pernah ada yang minta bersumpah. Itu fitnah, tanda-tanda kerusakan. Sampai Nabi SAW mengatakan kok. ini tanda minimalnya ilmu. Min asrotis sah dari tanda-tanda hari kiamat itu rojulun marra fil masjid fala yusalli ini. Seorang muslim lewat masjid, masuk dalam masjid nggak sholat dua rakaat. Tahiyatul masjid nggak dilakukan. Itu tanda-tanda asrotis menunjukkan dangkalnya ilmu mereka fadilah yang begitu besar bagi orang yang masuk masjid bahkan ulama sampai ada mengatakan wajib salat takbiratul masjid dibiarkan nah ini baik jadi wajib kita mencintai saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri baik itu bentuknya kebaikan atau terhindar dari kejelekan saya sampaikan satu hadis yang ini berkaitan dengan masalah bagaimana Rasulullah SAW memberikan mauizah penasihat yang indah kepada kita hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu maqala kila ditanyakan ya Rasulullah man ahabun nas ila ya Rasulullah manusia mana yang paling dicintai oleh Allah coba kita ingat ayat Allah itu ya kul in kuntum fattabi'uni yuhibbukum Allah apa kata Hasan Al-Basri yang saya sampaikan? Laisa sa'nu an tuhibba wa inna sa'nu an tuhibba. Yang penting itu bukan bagaimana kita mencintai, tapi lebih dari itu perkaranya itu bagaimana kita dicintai oleh Allah. Nah, hadis ini mengatakan apa? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah?" Berarti siapa yang mencintai? Allah. Ini yang paling pokok. Kita ini yang paling penting bukan saya mencintai Allah, saya mencintai Allah itu enggak. Itu perlu, itu penting, tapi bukan itu pokoknya. Tapi pokoknya adalah bagaimana Allah mencintai saya, itu loh. Nah, kalau kita aja mengungkapkan berkali-kali, tapi kalau nggak ada sambutan, ya sebagaimana syair dikatakan, kullun yadda'i waslan lil lailah wal laila yatuqirru lahu bidaka Semua mengatakan ada hubungan cinta sama Laila. Sedang Laila nggak pernah mengatakan seperti itu. Berarti bertepuk sebelah tangan. Punya apa nggak bunyi? Nggak bunyi. Coba bertepuk sebelah tangan. Punya apa nggak bunyi? nggak bunyi, nggak ada sambutan. Ya. Jadi yang penting bagaimana Allah mencintai kita. Nah, ditanya pertanyaan ini sangat kita butuhkan untuk kita ketahui sehingga kita bisa mendapatkan fadilah apa yang ditanyakan oleh sahabat tadi sebagaimana dia mendapatkan apa? Fadilah. Ya, ya Rasulullah, manusia mana yang paling Allah cintai dan amal apa yang paling Allah cintai? Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Nabi SAW menjawab pertanyaan ini. Ahabbun nasi ila Allah taala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai adalah yang paling memberi manfaat kepada manusia. Coba itu. Apalagi manfaat itu manfaat di agamanya. Mengajarkan mereka baca Quran, Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu orang yang belajar Quran lalu mau mengajarkan. Allah menyatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada orang yang lebih bagus daripada seorang yang berdakwah di jalan Allah. Lalu dia beramal amalan yang soleh. Lalu dia menyatakan, Ya Allah, atau saksikan wahai manusia, saya ini adalah hamba Allah yang muslim. Paling manfaat yang muslim. Karena itu dalam hadis. Idza mata ibn Adam in kota anhu amalu illa min salasih. Kalau Bani Adam ini sudah meninggal dunia, terputus darinya seluruh amalnya kecuali dari tiga hal. Apa yang pertama? Ilmu yuntafa'u Ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu manusia diselamatkan oleh Allah dari kebid'ahan kepada sunnah. Diselamatkan oleh Allah dari syirik kepada tauhid dari maksiat kepada taat kepada Allah, dari akhlak yang rusak kepada akhlak yang thayyibah karimah, dari mencintai hawa nafsu kembali kepada mencintai kebenaran dengan dakwah ilah. Ya. Manusia yang paling Allah cintai adalah paling bermanfaatnya mereka untuk manusia. Nah sekarang kalau kita lihat setelah para nabi, setelah para nabi dan para sahabat Nabi SAW, radhiallahu anhum ajma'in, siapa manusia yang paling bermanfaat? Al ulama. Karena itu layaklah Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya yang paling bermanfaatnya manusia untuk manusia itu siapa? Para nabi. Mereka sampai mengatakan in ajriya illa Allah. Upah saya itu dari Allah. Saya nggak butuh dari kalian. Dan itu dalam satu sirah, masya Allah. Dari sirahnya Syekh Fadl Al-Albani rahimahullah taala beliau berupaya menerapkan ayat ini. In ajriya illa Allah. Sehingga penghasilan beliau itu murni berasal dari ya dulu bengkel jam bengkel jam sahalban itu tukang jam itu kemudian belajar di maktabah dari bengkel jam dia menti kemudian diamanai menunggu mak maktabah dohiriyah nah, di maktabah itu beliau belajar ya dan kecenderungan belajar ada kutub buku kalau kemudian alhamdulillah beliau difakihkan oleh Allah dalam agama sehingga menjadi seorang alim dan ulama dari alil hadis besar maka kemudian buku-buku Bapak beliau meneliti hadis-hadis itu sehingga bukunya dicita dari sisi Allah memberikan rizki kepada beliau. Buku beliau yang dicita nah, itu asalnya milik beliau, beliau mendapatkan dari itu dan seterusnya tanpa upah dari manusia. Itu pun sudah lebih mencukupi beliau. Dan itu semakin membuat beliau itu makninah bahwasanya seorang yang betul-betul berjalan di jalan Allah itu akan dicukupi oleh Allah urusannya. Sehingga dalam satu kisah beliau berjalan bersama sebagian talabah santri gitu lah ya. Setelah para penuntut ilmu. Beliau bawa mobil ini. Ya, mobil nggak terlalu bagus dalam zero itu kakak. Nah suatu saat karena beliau itu disuruh memberi muhadarah gitu di satu tempat pakai mobil ini tadi sebagian kalau katalah panitianya gitu, memberikan kepadanya bensin kata aku mobilnya dibeliin bensin dia mengatakan tidak jangan saya sudah dicukupi oleh Allah jangan sampai itu mengurangi nilai ayat Allah in ajriya illa Allah wah saya itu semata-mata dari siapa dari Allah kan itu sebagian ulama sampai mengatakan nggak boleh kita ini berdakwah dengan meminta gaji dan sebagian seperti itu sekalipun kaum muslimin dalam memperhatikan saudaranya yang dia minta untuk berdakwah itu kalau memang waktu dia habis untuk di situ yang ngurus dia, yang berpetunjuk dia, hendaklah dia mengerti kebutuhannya yang barangkali tidak sempat dia cari sebagaimana kita. Bukan bagi saya tidak kaji lagi, bukan. bukan. Kita mengisahkan bagaimana bagus. Ya, tenang. Balik pada hadis. Jadi tolong beri saudara kita ini manfaat. Apa aja? Yang ilmu ya ilmu, yang punya harta ya harta, yang punya tenaga ya tenaga. Ya kan? Sampai menaikkan dagangan saudara kita ke kendaraannya itu saudara manfaat. Jangan kita ini malah jadi saudara yang buat orang lain itu susah. Jangan. Ya kan? Saya itu pernah dapat omongan kadang-kadang kalau sama saudara itu malah meremehkan ya. Tanglah teman sendiri ya kan pengertian. Karena ini malah nggak di, nggak diperhatikan itu urusan saudaranya. Jangan. Kadang kurang berapa katakanlah lima ribu diminta. Kamu itu kok keterlaluan lima ribu aja kok diminta. Maksudnya dia yang keterlaluan. Kalau dia punya lima ribu saja kok nggak dikasih gitu loh. Padahal itu haknya. Dengan ketimpangan kecil-kecil membesar ya. Akhirnya rusak apa? Kuah karena apa? Setan dengan melalui itu memasukkan apa? Suobat lah kalau sudah termakan seudon antar muslim dengan muslim, rusaklah lah ya. alohuwa Itulah takris bainakum. Mari kita beri manfaat saudara kita. Sebatas kemampuan kita. Tapi manusia tidak ada yang sempurna. Karena itu orang yang melihat saudaranya salah, orang yang melihat saudaranya keliru, orang yang melihat saudaranya itu kurang, beri manfaat adanya dengan memberikan apa? Nasihat, teguran dan seterusnya. Nah, kalau dengan itu hidup. ad nasihat. Ya, nah, wa ahabbul a'mal ila Allah Subhanahu wa taala dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kata Nabi, sururun yudkhiluhu ala muslim. Kegembiraan yang dia masukkan kepada saudara sama muslim. Saudaranya sedih, jangan ditambah kesedihan itu. Masukkan kebahagiaan kepada sehingga kita ini disyariatkan takziah ketika saudara kita kena musibah kematian untuk memasukkan apa hiburan supaya bersabar kegembiraan kepada karena itu Nabi SAW mengatakan la tahkiru minal ma'rufi say'an jangan kalian meremehkan kebaikan itu sekalipun kecil walau antalqa bi akhaka walau antalqa akhaka bi wajhin talq sekalipun kamu menemui saudaranya dengan wajah yang bersedih dipenuhi dengan bersedih, masuklah ke gembira. Kalau seorang diberi fadilah oleh Allah, kalau perlu suatu saat sebut fadilah itu. Mungkin dia memang uh, katakanlah seorang yang diberi fadilah, ya fadilah sebutkan. Orang tua ya panggillah Pak, itu penghormatan. Kalau udah tua misalkan dipanggil namanya langsung misalkan secara adab kurang pemuliaan dimuliakan. Dalam Arab kan Syekh kalau kita ini syekh, setiap syekh ini berarti seorang alim. Nggak harus, karena kalau sudah tua ya syekh. Nah, itu jadi supaya gembira. Dihargai gitu. Menghargai sudah sama muslim. Itu kan. Jadi eh, sampai Nabi mengatakan apa Allah. La yadkhulul jannah. Man kana fi qalbihi misqala darratin min kibar. Tidak masuk surga seorang yang ada di dalam hatinya itu semiskal darah. Seberat debu dari kesombongan. Ya. Seorang datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah bagaimana seorang yang pakai sandal bagus, pakai baju bagus? Kata Nabi SAW, Inna Allah jamilun yahibbul jamal. Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Al-kibr bakarul haq. Namanya sombong itu menolak kebenaran. Wa ghamtun nas. Meremehkan manusia. mari kita ambil amal yang paling dicintai Allah. Berarti kaitan dengan akhlak lain, muamalah. Ya. Kan itu seorang memiliki ilmu setinggi apapun kalau tidak nampak dalam akhlaknya, itu seolah-olah ilmu itu gersang Membahas fikih gitu. Udah, udah. Tapi akhlak dia nggak ada. Seolah-olah nggak ada ilmunya. Kalau dulu di salah belum marah semacam ini nggak ada yang berguru padanya. Karena ilmu itu membawa kepada kesejukan hati. Nah kalau gersang seperti itu, apalagi seorang syekh atau alim atau ustaz mengajar misalnya sambil tertawa terkakak-kakak kayak penjahat di film apa aja itu menunjukkan ilmunya nggak nggak masuk dalam diri dia ilmu itu kan ada dua macam kan ilmu lisani wa ilmu kalbi khawarij itu kurang pinter apa sih pinter khawarij itu punya ilmunya Yahudi itu kurang pinter apa pinter tapi nggak sampai ke hatinya sehingga nggak membuat sejuk, merubah akhlaknya. Ya kasar, ya kalau ngomong kasar. Ngomong jarang-jarang sekali ngomong orang sakit hati sampai yang mulia Ya, benar. Itu yang pertama, sururun yukilu ala muslim. Kegembiraan yang kita berikan kepada saudara muslim. Ya. Coba kita ini sekalian tapi saudara dirangkul, kabarnya? Seneng loh itu dihargai sekalipun orang miskin Loh, Nabi itu mencintai orang-orang miskin kok karena kita ini menyentuh orang miskin kan iya mikir ini nggak layak mas jangan sekalipun miskin kalau dia muslim nilainya jauh lebih besar daripada yang kaya tapi tidak seperti ya, nah au yaksifu anhu qurbatan atau amal yang kedua amal yang cintai Allah itu menyingkap derita saudara muslim apa bebannya, deritanya, kesulitannya disingkapkan, dibantu, dihilangkan. Barangkali dia punya hutang yang nggak bisa bayar, kita mampu bayarkan. Barangkali dia pinjam sama kita, ya kan? dengan pinjaman yang dia sudah nggak bisa bayar, ya sudah diikhlaskan sedang kepada Allah. Sampai kemarin yang saya terangkan tentang padi yang mungkin dimakan burung, itu yang dimaksud bukan rezeki kita itu yang kita tangkap di tangan. Tapi kalau kita lihat kepada hadis itu hakikatnya pahala kita punya selama kita memahami dengan ilmu. Mungkin karena Nabi nabi SAW sampai mengatakan sampai tanamanmu yang kamu tanam, karena kalau waktunya panen ternyata diambil burung, itu sodakohmu di jalan Allah dengan syarat kita memahami seperti itu. Tapi kalau diumpak-umpak burung itu, dasar burung nah, misalkan ya burung namanya nggak berakal biar didasar-dasarkan ya bablas aja itu bukan berarti kita nggak usah jaga sawah kita biar dimakan nanti sodakanya banyak bukan itu pembahasannya tentang sodakoh yang tidak perlu niat dari awal itu kan nggak diniati dari awal loh ada orang tanam padi niatnya yang dikasih burung nanti nggak ada kan nggak dipasang ompong itu ya kan orang-orangan jadi ayat anhu korbatan. Jadi kalau saudara kita ini punya beban, baik berkaitan dengan keluarganya, baik berkaitan dengan saudaranya, baik coba kita akan bisa meringankan Sekalipun dengan satu nasihat, mendorong dia, memberi jalan petunjuk usaha begini loh barangkali kamu berhasil. Nanti insya Allah tak bantilah kalau saya bisa dan seterusnya. Silahkan. Itu wujud dari mencintai saudara kita. Apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Nah kalau ini diamalkan, masya Allah ya nggak usah demi kamu cinta sama saya nggak akan tumbuh sendiri Allah itu yang melembutkan hati dengan cara muamalah yang bagus karena itu tinggalkan jauh-jauhnya sifat egois seegois apapun manusia itu dia tetap butuh orang lain nggak mungkin nggak namanya manusia al insu itu dari unus unus itu butuh orang butuh ya itu tempat bercengkerama nah, itu hal-hal semacam ini mari kita banyakkan nah barangkali karena jantung nah, itu masih bakilnya masih double ya, dikikis. Bakil apa saja, bakil itu bakil ilmu, Tidak punya ilmu nggak mau ngajarkan. Bakil harta, bakil tenaga, bakil waktu dan seterusnya. Waktu seneng nungguin bunga, antorium, tiga jam, mau dia nungguin. Tapi kalau nemeni saudaranya katakanlah, nanti lihat bagaimana menemani saudara, disebutkan. Jadi jangan waktu itu terhabiskan sia-sia, tidak ada nilai dari ibadah kepada Allah. Kan itu kata Ibnu Qayyim, di antara sepuluh yang kita punya, tapi nggak ada manfaat itu loh, membantu seseorang yang membantu seseorang tadi tidak mendekatkan kita kepada Allah. Bantuan kepada sesuatu yang bantuan ini bukan tidak atau tidak bernilai takarub kepada Allah itu sia-sia. Ya kan? Kita ini bantu orang bermaksiat, pasang panggung organ tunggal pagi sampai keringetnya bercucuran bantu di situ apa pahalanya dari Allah enggak ada bantu kan? televisi misalkan ini ya. contoh ini mas kantor jangan ya Nih, yang jelas acara TV itu 99,9 plus 9 persen itu apa? Nggak ada bagusnya. Bahkan kalau saya katakan total 100 persen tidak ada bagusnya ya kan membantu yang bantuan itu tidak menilai apa takarruf misal nah dan yang lain banyak membantu berbuat jahat membantu memperkarakan ahli sunnah menyempitkan jalan mereka dan seterusnya mengisolir mereka menghajur mereka ditakdir mereka dibantu dan seterusnya melindungi kemaksiatan nah, ini jangan nah, nah. yang atau amal yang dicintai oleh Allah adalah seorang menunaikan hutang saudaranya. Tadi menghilangkan apa? Duka citanya, kesedihannya, bebannya dibantu diringankan. Dan nah, ini beban hutang, bantu dibayar. Eh? Ya. Ayyamruda hujuan atau menghilangkan kelaparan pada saudaranya. Saudaranya kan lapar. Makan nggak sebagaimana yang kita makan, bantu. Nah, ya. Walaan amsi. Kita bisa misalnya. Wala an amsi atau amsiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an min an ahtajja fi hadzal masjid shahra. Coba ini, coba. Dan sungguh berjalanku bersama saudaraku muslim untuk memenuhi hajat kebutuhan dia itu lebih saya sukai daripada saya iktikaf di masjid ini dalam riwayat di masjid Madinah satu bulan coba kau bilang saya menemani saudara saya untuk menyelesaikan kebutuhannya itu lebih saya cintai daripada saya etikat di masjid Madinah ini selama satu bulan Bagilah bermuamalah dengan akhlak yang bagus memperhatikan saudara sama muslim nah kalau etikatkan amal untuk diri sendiri nah kalau membantu saudaranya sekali aja satu kebutuhan itu sudah masalah untuk selain ya nah, benar Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Barang siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan tutup auratnya. Barang siapa yang bisa menahan marahnya, kaffa membatalkan marahnya, Allah akan tutupi auratnya. Nabi mengatakan apa? Laisa sedih man yasrahu aduh Bukankah orang yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan lawannya? Wa inna masyadi Hanyalah orang yang kuat itu man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang bisa menguasai dirinya ketika dia marah. Sekarang menguasai diri ketika tidak marah, bagus apa enggak bagus? Bagus. Tapi nanti kenapa khususkan marah? Karena galetnya umumnya orang itu ketika marah itu enggak kontrol. Kadang ucapan yang tidak terkontrol, perbuatan yang semacam itu. Itu ketika Nabi SAW melihat ada orang marah, Rasulullah SAW mengatakan, saya tahu obatnya. Kalau dia mau mengambil obat ini, akan hilang marahnya. Apa kata Nabi? A'udhu minas syaitan. ya, Nah, kemudian, وَمَنْ كَبَرَ غَيْضَهُ walau sa'ayyum diyahu ambah mala Allah qalbahu raja'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang bisa menahan marahnya, dendamnya, barang siapa yang bisa menahan dendamnya, jengkelannya, padahal kalau mau mau melaksanakan kepada orang yang dimarahi tadi dia mampu. Paham maksudnya? Kalau tadi membatalkan marah, mau marah, batalkan. Kalau ini dia marah sampai katakanlah ini marah, lah kalau dia mau melakukan pembalasan dia mampu gitu loh ya. Tapi dia tahan, dia sabar itu Allah penuhi hatinya dengan sikap yang punya harapan besar nanti di yaumul kiamat. Seolah-olah dia punya simpanan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita mulai menahan marah. Kadang-kadang ya seperti itu. Kalau enggak, marah itu dikafaroi gitu loh. Lalu kang kadung marah berbuat dolim dikafaroi. Jadi Nabi sana. Inna sodakoh hati atas Sodakoh itu bisa memadamkan kesalahan. Nah, itu. Dulu kalau salaful ummah itu kok ada yang nggak beres rasanya itu. Itu nggak nyalahkan orang lain dulu. Nah, ini karena dosa. Kemudian dia kafaroi. Sodakoh biasanya mereka. Karena mengamalkan hadis Nabi di Inna sadaqah tutfi'ul khati'ata. Sadaqah itu bisa memadamkan kesalahan. Jadi kafarol. Ya. Nah itu nah. Kemudian man masa ma'akihi fi hajati. Barang siapa yang berjalan bersama saudaranya dalam satu keperluannya, hatta tatahayya alahu. Kemudian dia sampai bisa mempersiapkan untuk saudaranya tadi akan keperluannya, asbatallahu qadamahu yauma tazulul akda Allah akan kokohkan kakinya di hari yang kaki-kaki itu pada tergelincir yaumul ya. jadi sebenarnya kebaikan kita ini bisa lebih banyak pada orang lain Nanti Imam Ibn Qayyim mengatakan sebaik-baik manusia itu seorang yang bisa menjadikan dirimu itu menjadi bagian dari hidupnya. Dan sejelek-jelek manusia, seorang yang menjadikan dirimu itu bisa ditempati olehnya. Jadi kalau ada orang bodoh, terus dia itu menyiapkan dirinya untuk kita ajari, oh, itu sebaik-baik teman untuk kita. Nah sejelek-jelek orang bagi kita itu apa? Seorang yang mau mengambil diri kita, ya dia menempat pada diri kita. Membuat kita jelek, membuat dan seterusnya. Jadi kalau ada orang bodoh katakanlah awam nggak ngerti apa-apa kok dia mau mendengarkan taklim diomongi mal itu sebaik-baik orang yang harus kita pergauli karena orang yang kita pergauli diperkirakan bagus itu belum tentu nah itu bahkan keberuntungan kita dari adanya orang semacam itu jauh lebih besar daripada keberuntungan kita dari yang kita berikan padanya keberuntungan dia dari yang kita berikan padanya sekarang kita ini berdakwah orang kita, Dia mau mendengar dakwah kita. Dengan dakwah kita dia mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Beruntung nggak dia? Beruntung atau beruntung ya? Beruntung. Tapi keberuntungan kita jauh lebih besar daripada keberuntungan dia. Coba ingat hadis Nabi SAW. La yahdiyakum la Allah bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin. Nah, Allah memberi petunjuk satu manusia saja dengan sebab dakwahmu itu jauh lebih baik daripada kendaraan yang sangat mahal unta oh, berarti siapa yang lebih beruntung kita jadi jadikan orang lain itu lahan kita untuk menanam kebajikan dengan cara bermuamalah yang terus. eh? nah waman masa ma'akihi fi hajatin hatta tatahayya lah asbatallahu kadamu yawma tazulul aqdam Barang siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk memenuhi hajatnya sampai dia bisa mempersiapkan ini kebutuhanmu, maka Allah kokohkan kakinya pada saat kaki-kaki nanti pada tergelincir. Yaumul ya. ya. Nah, wa inna su'al khuluqi dan sesungguhnya jeleknya akhlak Yuksidul amal akan merusak amal perbuatan seseorang karena yuksidul khallu al asala sebagaimana cuka itu merusak madu madu itu kalau dikasih cuka ya rasanya hilang nggak madu lagi nah, kalau kita ini berakhlak jelek ya amal kita ini nggak ada sebagaimana dikatakan orang ilmunya tinggi tapi nggak ada akhlaknya rusak belum ini dalam hukum pandangan manusia ya Manusia itu biar orang bodohnya bagus apa tapi kalau akhlaknya jelek enggak. Kan begitu tuh. Orang ketemu orang katakanlah, begitu sekali bicara kok ketus betul, besok nggak ke situ lagi. Kan seperti itu. Nah, itu butuhnya akhlak yang bagus dalam bermuamalah dengan manusia. Dan itu pesan Rasulullah SAW, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergauli manusia itu dengan pergaulan yang bagus. Nah, hadis diriwayatkan dari Nabi dunia dan Abu Ishaq dan Ibnu Asakir dikatakan oleh Al-Albani rahimahullah isnaduhu hasan. Sanad hadis ini bagus. Kemudian kita saya dari yang wajibnya mencintai saudara kita sama muslim. Wajib itu ya. Mari kita tanamkan, kita didik. Sendiri sangat lemah. Mungkin demikian juga antum, tapi mari kita didik. Ya, ini saudara kita. Apalagi saudaranya semangat Sama-sama ahli sunnah Masya Allah ya. Jangan kita ini berteriak pada saat kita ini sendirian menyatakan butuh kepada saudara kita tapi manakala datang saudara kita banyak kita seolah-olah tidak menghargai mereka jangan nah, kita cinta, bila perlu ya kita perhatikan apa kebutuhannya yang bisa kita nanti or pokoknya prinsip hidup itu kalau diajarkan secara syar itu sebenarnya begini sampai rumah tangga dan seterusnya tunaikan kewajibanmu dan tidak usah menanyakan hakmu bisa dibangun. tunaikan kewajibanmu tidak usah banyak bertanya tentang hakmu suami tunaikan kewajibanmu sebagai suami hakmu nggak usah banyak-banyak ditanyakan istri tunaikan kewajiban sebagai istri nggak usah menuntut hak dulu demikian juga kita selainnya Mana kalau suami yang dicari hak saya mana? Istri juga hak saya mana? Ribut. Akhirnya melalaikan apa? Kewajiban. Kita ini andaikan nggak mendapatkan hak kita, padahal kita sudah mencarinya, sudah memberikan kewajiban kita. Allah akan memberikan yang lebih bagus. Itu Manakala kita menuntut hak kita terus, kewajiban nggak pernah ditunaikan, nah, kita ini termasuk orang yang boleh tapi kalau kita sudah menunaikan kewajiban kok hak belum datang, dalam apa dalam kita ini? Tidak boleh. Tunaikan hak, eh, tunaikan kewajiban dan serahkan urusan hak itu kepada Allah. Allah ini yang melembutkan hati manusia. Kalau suami itu sudah bagus, kok istri nggak menunaikan haknya? Allah akan ganti dengan yang lebih bagus Iya, Iya. Lihat kisah Nabi Allah Ibrahim itu kan begitu tuh. Kan? Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diperintah Allah meninggalkan istrinya Hajar dengan putranya Ismail yang masih bayi di padang yang min ghairi zizar'in gitu kan enggak ada tumbuhan sama sekali di Makkah itu gersang ya namanya pasir dari ujung-ujung ya pasir aja enggak ada tumbuhan dan pada saat itu diterangkan dalam sirah tidak ada seorang pun manusia Dihajarin Hajar itu dididik oleh suami yang soleh dan dia seorang wanita yang soleh begitu ditinggal di situ dalam perjalanan yang begitu panjang dari Palestina. Ya, ditinggal dengan anak bayi berbekal air satu kendi. Ya enggak protes apa ya cukup ya enggak mungkin. Ya. Begitu Ibrahim berpaling mau pergi dipanggil sama Hajar. Ibrahim enggak menolak. Maka Hajar ini bertanya, wahai Ibrahim, Apakah engkau tinggalkan saya dan anak saya di padang tandus nggak ada manusia sedikit pun nggak ada tumbuhan seperti ini? Kemauanmu atau perintah Allah? Kita jerahin Allah yang memerintahkan itu kepadaku. Apa jawab Hajar istrinya? Kalau begitu saya tidak memaksiati Allah. Saya yakin Allah tidak akan menyanyiakan kami. Karena itu perintahnya. Berjalan berhari-hari dan itu perlu dididik wanita dan kita. Ketika kita ini sudah berada berhadapan itu perintah Allah, nggak usah khawatir. Allah tidak akan menyanyiakan orang yang taat kepadanya. Cuman kita ini perlu diuji gitu loh ya, perlu diuji. Nah kalau senang terus, yang jangan di dunia ini, begitu kan? Nah, setelah berhari-hari dan seterusnya, air satu kendi itu habis. Kalau nggak minum air, bukan itu yang diminumkan ke Ismail ya, tapi diminum si Hajar. Dengan minum itu keluarlah asinya gitu loh. Karena dia belum minum air Ismail. Habis air dikendung. lah keluarlah air susunya. Dikit-dikit lama-lama habis. Kehausan sang putra ini. Bingung aja. Ya kan? Namanya ibu sendirian nggak ada Ibrahim. Lari ke sofa, lari ke marwah terus. Yang sekarang jadi ibadah haji itu. Nggak ketemu itu. Begitu sudah putus asa dia mengatakan, nah Ismail matilah kamu dalam keadaan aku tidak melihatmu. Karena nggak tegel gitu kan, nggak tega kalau sampai ketahuan, pokoknya entah sana lagi. Begitu tiba-tiba ada suara manusia mengatakan, oh saya punya air, begitu loh ya. Kok nggak ada orang ini ada suara mana? Maka dikatakan, berikan air itulah. Saya minta air itu kalau memang kau jujur punya air dan saya berlindung kepadamu kalau kamu orang yang bertakwa kepada Allah. Itu malaikat Jibril itu yang kemudian menyerupai seorang manusia. Maka dia bertanya, wahai wanita, suamimu meninggalkan di sini ini, suamimu menyerahkan kamu kepada siapa? Maka Hajarin menjawab, dia menyerahkan kami kepada Allah. Apa kata Jibril? Jangan bersedih, karena suamimu menyerahkan kepada zat yang maha mencukupimu. Akhirnya Jibril itu menggaruk tanah begitu, membiak, apa membiak tanah itu keluarlah air itulah yang namanya zam-zam jadi bukan di diketok pakai kakinya Ismail bukan jadi dia ketika air itu mengalir dibendung sama hajar itu ya dikasih tanah sampai Nabi mengatakan andai kan tidak dibendung air ini akan melimpah tapi ya itu kadar Allah pemasaan fun jadilah zam-zam ini sudah minum lah ramenya itu ketika datang Musafir itu biasanya yang tahu di situ daerah gersang nggak ada apa-apa. Kok dari jauh dilihat burung, udah kehausan para musafir ini. Dilihat burung gitu loh. Mereka, oh burung itu biasanya mengitari air. Masa di lembah begini ada air? Cobalah tengok, mengutus orang. Ternyata dijumpai itu tadi telaga yang airnya jernih, zam-zam itu tadi. Nah disitulah Hajar dan Ismail itu berdiam diri. Lah orang ini bertanya kepada Hajar ini. Eh? Katakanlah izinkanlah kami untuk bertempat tinggal di sini. Kata Hajar ya sudah bertempat tinggallah. Jangan ganggu kami. Sudah. Akhirnya bertempat tinggal itu bertahun-tahun dan seterusnya. Ismail menjadi besar. Menikah Ismail itu kepada salah seorang dari anak gadis kaum yang tinggal di situ tadi. Begitu sudah berumah tangga, Ismail itu kerjanya berburu, ya cari kayu bakar begitu dan itu seorang yang soleh. Datanglah Ibrahim satu saat menjenguk peninggalannya di situ. Istri sama anaknya dijenguk. Nah, pas datang itu Ismail sedang pergi. Jawab, tanya istrinya sama Ibrahim, mana suamimu? Suami saya lagi pergi. Berburu, cari kayu bakar. Bagaimana kehidupanmu? Wah itu wah, susah pokoknya. Pokoknya susah, bongol begitu lah. Maka Ibrahim berwasiat, ya sudah sampaikan salam saya kepada suamimu nanti kalau pulang, bilang tiang rumah bagian depan itu nanti ganti. Nah, gitu. Pulalah Ismail akhirnya. Nah, Ismail itu merasa, apa tadi ada tamu? pulang. iya. Gimana tamunya itu? Begini, begini. Nah, dia tahu itu bapaknya. Apa dia punya pesan? Maka dia berpesan. Disampaikan pesannya. Pesannya, katanya tiang rumah ini suruh ganti. Kata Ismail, itu bapak saya Ibrahim. Dia memerintahkan saya untuk menceraikan kamu. Ceraikan? Eh, istri. Nah, istri gak bagus. Nah, coba kalau suami itu menunaikan haknya, kok istrinya gak bagus, diganti kok sama Allah. Ya kan? Seperti itu. Akhirnya Ismail menikah lagi dengan seorang wanita. Setelah lama dan seterusnya, datanglah Ibrahim sebagaimana kepada eh, yang pertama. Kemudian disampaikan, apa makananmu? Kita makan daging pokoknya ya apa kamu nggak singgah dulu dikasih minum di laut bagus? Dah, saya terima kasih. Nanti kalau suami pulang, pesen salam saya untuk dia supaya tiang rumah ini dipelihara untuk selama-lamanya. ya seperti itu. Itu bapak saya, dia nyampaikan salam pada saya dan dia memerintah saya supaya mempertahankan kamu sebagai istri saya. Itu satu kisah. Bahwa mereka ketika berserah diri kepada Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah. Yang kedua, seorang yang betul-betul menunaikan kewajibannya karena ibadah dia kepada Allah, Allah juga tidak akan membiarkan haknya hilang sia-sia. Allah tetap akan memberikan. Nah, mudah-mudahan beberapa hal yang sudah kita sampaikan tadi betul-betul bisa menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi saya dan antum semuanya untuk menyusun kehidupan, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, berjalan meniti manhaj salaful ummah yang demikian agung dan mulia ini, supaya kita tidak menjadi orang yang mengotori manhaj itu sendiri, tapi seorang hamba Allah yang betul-betul mau berjalan di atas manhaj secara bagus, sampai menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita istiqamah dan al kepada kita seluruhnya. Demikian وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته